seluruh masyarakat di Laksanakan ini. Saya berterima kasih kepada panitia sudah memberikan waktu kepada saya karena terus terang ini Pak, ini jarang ada terkumpul untuk Laksanakan ini secara keseluruhan. Jadi tren ini saya sengaja ambil untuk bisa menyampaikan pesan-pesan mas. Sehubungan dengan sering terjadinya eh, remaja di tempat kita, ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjaga anaknya. Kenapa? Laporan-laporan yang sudah masuk ke polsek, ya, baik itu kenakalan remaja, baik itu narkoba maupun yang lainnya. Ya. Kalau untuk masalah narkoba kita tidak ada toleransinya. Sekali lagi saya sampaikan untuk masalah narkoba akan kita perlu saja. Ya. Karena itu wajib-wajib betul Udah perintah dari atas Masalah kedua masalah kita bersama Baiklah Untuk acara selanjutnya Marilah kita dengarkan bersama Ceramah agama Yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Somad LCMA Kepada Bapak disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wastanna bi sunnatihi ila liqa'i rabbih wa ba'd. Saya diberitahukan bahwa Ustadz akan menuju suatu daerah tempat berceramah nanti namanya Sungai Cina. Jadi saya berpikir di jalan tadi gimana mau bahasa Cina. Tapi saya cobalah sedikit-dikit. Pripun kabari ibu-ibu? Api. Jangan jawab panjang-panjang. Saya cuma bisa itu aja. Saya senang bukan main Bisa sampai ke kampung halaman Bapak Ibu Disambut dengan Hablum minan nas yang luar biasa Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai Hadir pula bersama kita Tokoh masyarakat Meranti Bapak Haji Masrul Kasmi Semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi Siapa yang mau lapang murah rezeki wa yunsa alahu fi asarihi mau panjang umurnya fal yasil rahimahu hendaklah menyambung silaturahim Bapak Ibu mau panjang umur? Nampaknya sedikit yang mau panjang umur. Mau murah rezeki? Karetnya berhasil banyak, kelapanya lebat, sukih api kabeh, maka dia mesti silatu rahim. Saya jauh-jauh kemari nilainya Tidak ada apa-apa kalau tidak ada niat silaturahim. Tapi begitu saya ada niat silaturahim, langkahkan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Maka langsung rezeki saya bertambah. Mana buktinya rezeki Ustaz bertambah? maka begitu sampai di sini langsung dapat bolu kemojo. Cuman salahnya masih dibungkus plastik. Jadi kalau ada nanti orang menggugat, katanya kalau silaturahim rezekinya murah, mana buktinya? Mana? Saya nggak percaya. Nggak usah pakai dalil, tunjukkan saja. Sampean orang percaya, nek silaturahim ini nambah. Iya, Buktinya dapat kue yang dekat dari piring. Yang jauh dapat aqua glass. Yang belum dapat tolong dibagikan. Tapi insya Allah rezeki bertambah karena yang menjanjikan itu Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat riwayat itu dari siapa? Dari Jibril. Jibril dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ngomong, janji gak mungkin ingkar karena setiap hari kita katakan Inna Kala Liful Mi'at. Allah gak ingkar janji. Rezekinya bertambah, umurnya panjang. Masa iya orang silaturahim umurnya panjang Pak Ustaz? Panjang umurnya. Mana buktinya? Siapa yang silaturahim umurnya 40 tahun datang silaturahim. Yang satu lagi umurnya 40 tahun tapi duduk-duduk di rumah maka 40 foto sami mawon 40 di masjid 40 di rumah Tapi yang 40 di masjid Nilainya enggak sama Kenapa yang 40 tahun di masjid Yang silaturahim Maka umurnya bertambah Karena dapat doa selamat Pertama dari bapak protokol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu dari Bapak Kori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu dari Bapak Camat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu dari Bapak Kapolsek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka dia dapat doa piro Lima salah. Yang benar berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali lima sama dengan lima belas doa. Itulah yang tidak didapat kalau cuman duduk di rumah. Paling-paling tidur siang, ngiler sama ngompol. Tapi kalau dia hadir, maka dia dapat lima belas doa apa kata Pak Camat? Apa kata Pak Kapolsek? Assalam. Selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat karetmu, selamat kelapamu, selamat suamimu, selamat pompongmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Yang pertama kali nyampai ke bulan bukan Neil Armstrong, tapi selamat sudah sampai ke bulan selamat Neil Armstrong dengan selamat B siapa? B selamat yang diminta hidup ini apa? selain daripada selamat Allahumma inna nas'aluka kasala salamatan makanya orang Jawa nyebut sampean Arab nandi Arab lungo lungo nandi lungo nang selamatan kenapa dia? karena dia mau selamat selamat untuk apa uang banyak 3 miliar tapi nggak selamat? Istrinya cantik tenan tapi nggak selamat. Maka yang diinginkan ini adalah selamat. Maka ketika saya sampai tadi Assalamualaikum Pak Ustaz Maka saya didoakan Assalamualaikum Hai Ustaz Selamat datangmu Selamat pulangmu Selamat hidupmu Selamat matimu Selamat badanmu Selamat anakmu, selamat istrimu. Itu yang membuat umur panjang. Saya nggak mau kalau seperti orang barat. Maka kata Pak Camat, jangan kita walaupun tinggal di kecamatan Rangsang Barat, jangan seperti orang barat. Ini ikut-ikut orang barat. Saya nggak mau kalau disambut anak aliyah pakai bahasa barat begitu sampai welcome Pak Ustadz. Welcome artinya api. Come artinya datang. Welcome datangnya bagus. Pulangnya? Good morning Pak Ustadz. Good api. Morning pagi. Good morning pagi ini api. Sore ini hmm, belum tentu api. Oleh sebab itu maka tidak ada doa yang paling hebat selain Assalamualaikum. Setelah itu apa? Warahmatullah. Semoga Allah merahmatimu, wahai Ustaz. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. aku orang melebu nang surga nek amalku betul nggak bahasanya aku masuk surga bukan karena amalku lalu kau masuk surga karena apa illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih aku masuk surga karena rahmat Allah makanya dua-dua sudah jadi nama orang Jawa sampean jenenge siapa rahmat sampean jenenge siapa selamat Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Tanya sama Ustadz Guru Aliyah. Kalau cuma satu, barokatuh. Barokah. Ini pun sudah jadi bahasa Jawa. Sampai Arab nanti, Arab ngalap. Ngalap opo? Ngalap barokah. Cium tangan kiai, ngalap barokah. Ziarah nang wali songo, ngalap barokah Wabarakatuh. apa arti barokah itu bertambah menurut insinyur dari ITB masjid ini umurnya 100 tahun setelah 100 tahun na'uzbillah akan roboh Tapi setelah 100 tahun Ternyata masjid tidak roboh Nambah 120 tahun Kenapa? Yang 20 tahun itu namanya barokah Hidup ini mau barokah ada orang gajinya cuma 3 juta. Tapi barokah anaknya sekolah dapat beasiswa. Nabung berangkat haji. Bisa nyimpan pergi umroh. Bisa sodako. Makanya ketika minta salamatan fiddin. Wa'afiatan fil jasad waziadatan fil ilmi ketika minta rezeki wa barokatan, minta rezeki rezekine barokah maka itulah yang didoakan dalam salam wa barakatuh berkah istrimu berkah anakmu berkah hartamu berkah rumahmu berkah kendaraanmu berkah duniamu berkah akhiratmu kenapa orang Islam saiki wis doa siji loro telu tapi nggak dapat selamat nggak dapat rahmat nggak dapat barokah karena doanya nggak serius basa-basi mana bisa dapat selamat rahmat barokah doanya nggak betul ASS WRWB harus tulus seperti ungkapan Pak Kapolsek Pak Kori Pak Protokol Pak Ustadz Pak Camat harus tulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka dijawab semua saya sudah dapat berapa salam ini yang hadir semua kira-kira saya nggak pandai ngitung angka tebak-tebak kira-kira kalau tebak berapa yang hadir ini ada 500 kalau 500 yang hadir malaikatnya 1000 kenapa 1000 bapak ibu 500 kiroman 500 katibin 500 Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Maka yang mendoakan 1500. Manusianya 1000, manusianya 500, malaikatnya 1000. Makanya di akhir majelis berdoa, Dungo minta sama Allah supaya apa? Karena malaikat yang hadir ikut mendoakan majelis kita. Amin. Ya Rabbal Alamin InsyaAllah saya nanti di akhir majlis akan berdoa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka hadir ini nyambung silaturahim Silaturahim iku apa Pak Ustaz? Silatu artinya nyambung Silatu artinya nempel Jauh Saya datang dari Pekanbaru Dari Pekanbaru ke Perawang Dari Pekanbaru ke Perawang ke Buton Habis itu ke Selat Panjang, baru sampai kemari. Kami yang jauh merapat, merapat iku jenenge silatu. Rohim Rohim iku apa Pak Ustaz? Rahim tempat kantong janin dalam perut perempuan. Iku jenenge rohim Rohim bukan dari bahasa Indonesia. Rohim bukan bahasa Melayu. Rohim dari Asmaul Husna. Anar Rahman Aku Rahman Kata Allah Gusti Allah Ana Rahman Aku Rahman Syakaktur Rahim min ismi Rahim diambil dari Asma'ul Husna Ibu pernah dengar berita anda Kalau ada janin mati dalam perut Karena kena bakteri Tidak ada Kenapa? Karena janin itu dijaga oleh rah Rahim Sebagaimana sayangnya Rahman Begitulah sayangnya rahim menjaga janin 9 bulan 10 hari. Iku ne ora ono rahim yang jaga itu janinnya sudah nyatu sama sambal terasi. Kenapa dia bisa selamat? Karena ada rahim yang menjaga. Silatu menempelkan rahim. Rahim. Bapak, saya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Bapak toko Adat, Alim Ulama, Pak Kiai itu semuanya berasal dari rahim. Rahimnya sopo Pak Ustaz? Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihi salam. Pokoknya dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu asalnya dari Adam. Sejak kapan Pak Ustaz? Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Siapa itu Adam Smith Pak Ustaz? Tokoh ekonomi sekuler, liberal. Pokoknya semua berasal dari Adam tapi jangan dengar cerita omong kosong. Ada orang mengatakan dunia ini isinya air. Dunia ini katanya isinya air semua. Lalu air itu disinari matahari selama ratusan ribu tahun. Lalu kemudian airnya menyusut-menyusut muncul daratan. Lalu ikan naik ke darat berevolusi menjadi monyet lalu monyet manjat pokok kayu ekornya memendek-memendek jadi orang orang itu bernama Charles Darwin ilmu yang membahas itu namanya ilmu monyet mohon maaf ibu bapak guru yang kebetulan ngajar mata kuliah biologi Walaupun dia ngajar biologi, dia tidak percaya Charles Darwin karena dia agamanya Islam, sekedar ilmu saja, tapi yang dia yakini adalah Al-Qur'an. Siapa yang meyakini Al-Qur'an, maka kita asalnya sama. Dari mana? Dari Adam, istrinya Hawa, Hawa punya rahim, lalu kemudian Hawa melahirkan anak, anak-anaknya itu yang banyak. Anaknya ada yang jadi orang Jawa, ada yang jadi orang Batak, ada yang jadi orang Minangkabau, ada yang jadi orang Melayu. Tidak ada yang lebih mulia. Orang Batak tidak lebih mulia, orang Jawa tidak lebih mulia. Maka jangan merasa lebih mulia. Adik-adik yang alia, bapak-bapaknya juga hafal, ayatnya jelas. Inna akramakum indallahi asfakum yang paling mulia di sisi Allah bukan Pak Camat bukan Pak Kapolsek bukan orang Melayu bukan orang Jawa yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah mana buktinya orang paling takut buktinya datang ke masjid walaupun yang sekolah mungkin bukan takut sama Allah tapi takut sama Pak Kepala Sekolah Ah, Ustaz Suuzon. Okey, saya mohon maaf. Saya tidak Suuzon. Saya semuanya Husnuzon. Adik-adik hadir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa lebih mulia. Ini orang Jawa merasa lebih mulia, enggak mau nikah sama orang Batak. Sampai jenenge siapa? Raja Kukuk. Wah, aku orang kelem nikah mbek sampean. Kenapa? Kamu orang Batak, saya orang Jawa. Orang Jawa lebih mulia daripada orang Batak. Banyak orang Jawa enggak mau nikah sama orang Batak. Kenapa? Karena jatuh dari emas jadi tulang. Akan tetapi ketika dia sudah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sama tapi inna ja'alnakum min zakarin wa unsa kamu aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban bersuku-suku wa qabaila berbangsa-bangsa jangan merasa lebih mulia lalu untuk apa lita'arafu supaya saling kenal mengenal Allah ciptakan kita ada Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak supaya saling kenal mengenal. Kalau enggak kenal mengenal nanti musuhan. Kenapa? Salah paham, terutama masalah bahasa karena dia salah paham. Datang orang Batak masuk ke rumah makan orang Minangkabau. Orang Batak kalau nanya kabar, pripun kabare itu bahasa Jawa. How are you? Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Bataknya apa kabar itu biado. Biado artinya apa kabar? Pergi dia ke rumah makan orang Minang. Biado kata orang Minang babi ndak ado. Akhirnya tersinggung. Padahal dia nanya biado artinya apa kabar. Makanya saya suka belajar bahasa. Saya bukan orang Jawa. tapi teman saya banyak orang Jawa. Dulu waktu kuliah satu rumah sama orang Jombang. Sekarang dia dosen di IAIN Sunan Ngampel Surabaya. Arek-arek Surabaya. Jadi saya serumah dengan dia, sekamar dengan dia, sering belajar bahasa Jawa. Ada juga orang Sunda, tapi saya nggak bisa-bisa bahasa Sunda. Sering salah. Saya selalu payah membedakan antara dahar dengan damang. Sekarang mau nanya apa kabar sama ngajak makan beda. Dahar saya bilang, saya sudah makan katanya. Padahal mau maksud nanya damang kumaha tuh. jadi lebih enak ngomong cowok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menjalin silaturahim, tidak lagi caci mencaci, tidak lagi kelahi, apalagi sampai tinju. Saya nyangka orang Jawa itu orangnya lembut, sopan. Beda sama orang Medan. Orang Medan kalau kita nanya, masjidnya mana? Sana. Pasarnya mana? Sana. Kantor camat mana? Sana. Kalau orang Jawa kan lembut. Mas, kantornya di mana? Sana. Sopan. Di mana kantor camat? Mana ada orang Jawa mau ninju? Kalau sana, Oh, apa pandang-pandang? Dicolok mata mereka. Tapi kalau orang Jawa lembut. Makanya saya pernah nanya sama mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu Pak? Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Batak? Orang Jawa Pak. Dia kan dari Yogyakarta, jenenge Pangeran Antoswiryo. Saya bilang orang Jawa nunjuknya gimana? Gini. Coba tengok patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Gimana cara nunjuk? Tangan kanan megang tali kuda, tangan kiri nunjuk. Kalau dia orang Jawa pasti gini nunjuk. Jangan serius, bercanda. Jangan bilang saya ngejek pahlawan. Saya cuma mau ceritakan orang Jawa tuh lembut. Orang Jawa naik kereta api kursi sudah duduk semua, nggak dapat tempat duduk. Kenapa? Karena mau mudik lebaran, dia tegak. Dari tadi kakinya sudah dipijak orang. Dia nggak marah. Mas, mohon maaf ya mas, kakinya sakit. Lembut dia. Makanya banyak orang takut nikah sama orang Jawa kalau orang tinggal di gunung, di pulau. Kenapa? Karena di pulau itu gunung anginnya kencang, suara nggak kedengaran. Nanti hujan turun dia ngasih tahu, Mas, tolong angkat jemuran. Eh, hujan sudah turun, pakaiannya sudah basah. Makanya orang di gunung suaranya, tolong angkat, angkat cepat, angkat, angkat. Tapi kalau tolong angkat apinya sudah membakar mas apanya yang terbakar omahe wis entek mas maka kelembutan ini mesti dijaga saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang Jawa Barat. Umumnya ini semua adalah hamba Allah. Dulu sebelum Islam datang mereka lembut, setelah Islam datang bertambah lembut. ada buah namanya pah mojo pahitnya minta ampun maka saking pahitnya disebutlah buah itu mojo pahit kerajaan Hindu Buddha tapi kemudian datang ulama diislamkannya kerajaan ini jadilah kerajaan Demak dan ulama-ulama yang mengislamkan Jawa itu adalah Wali Songo siji loro telu papat limo enam pitu wolu Songo sing orang iso ngomong Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 what's the meaning of wali songo wali nine nine of walis sembilan wali yang sudah dikirim Allah ke pulau Jawa mengislamkan pulau Jawa lalu kemudian jadilah mereka para ulama-ulama yang luar biasa saya belajar hadis ada kitab ditulis oleh ulama hadis namanya Syekh Mahfuz At-Termusi. Syekh Mahfuz At-Termusi bukunya dicetak di Beirut, Beirut, Lebanon, di Arab, pakai bahasa Arab, dicetak di Arab, dibaca orang Arab. Ternyata sing nulis iku siapa? Syekh Mahfud Termusi. Ternyata dibaca biografinya Mahfud Termusi adalah dari Termas Capacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar yang luar biasa ulama Arab Saudi penulis kitab I'anatul Talibin namanya Syekh Bakri Sato Syekh Bakri Sato punya murid murid-muridnya itu salah satunya Syekh Mahfud Termasi Syekh Mahfud Termasi dari Pacitan punya murid namanya Syekh Hasim Ash'ari Syekh Hasim Ash'ari pulang ke Jombang mendirikan organisasi jenenge opo Nahdlatul Ulama' Jadi Kiai Haji Hasim Ash'ari itu bukan sekedar orang ngaji baca kitab, tapi langsung belajar. Di mana dia belajar? Di Masjidil Haram. Jadi menjadi orang Jawa itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Ada tafsir, kitab tafsir. Namanya apa Pak Ustaz? Marak Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Marak Labid fi Tafsir Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid yang menulisnya Imam Nawawi. Saya sangka Nawawi orang Arab, rupanya ternyata Nawawi Al-Bantani. Bantani itu mana? Banten, Pulau Jawa. Jadi jangan pernah minder menjadi orang Jawa, jangan pernah minder menjadi orang orang Nusantara. Kenapa? Karena casingnya boleh beda, tapi isinya luar biasa. Memang kita pesek, pendek, hitam, hidup lagi tapi isi kepalanya luar biasa Syekh Hasim Ash'ari punya kitab 19 judul sudah ditulis sama Gus Hazik cucu Mbah Hasim Ash'ari nama kitabnya adalah Hadyusari Fai Majmu'i Mu'allafat Syekh Hasim Ash'ari saya punya kitabnya ada di rumah saya nggak tahu bakal ceramah di depan orang Jawa. Kalau tahu saya bawa kitabnya kemari. Kenapa? Karena kitabnya tulis Arab, bahasa Arab, tapi ada yang miring. Yang Arab saya bisa baca, yang lurus saya bisa baca, tapi ada yang miring. Saya nggak bisa. Saya tanya teman saya, ini miring kok nggak bisa? Coba bukunya dimiringkan. Dimiringkan saya tetap nggak bisa. Rupanya tulis Arab tapi bahasa Jawa. Arab Pegon namanya. Itu asli tulisan Kiai Haji Hasim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, maka orang Jawa, orang Melayu selama dia asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad Rasulullah, maka dia tetap menjaga persaudaraan, kelembutan. Betul kata Pak Cawan, jangan sampai lupa daratan mentang-mentang tinggal di Rangsang Barat lalu jadi orang Barat. Ini banyak orang kita ini Barat. Kamu dari mana? Dari Barat. Barat mana? Batak Rantau. Kamu dari mana? Barat. Niru Barat apa? Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Yang diambil dari Barat itu sampahnya. Apanya? Antingnya. Dulu yang pakai anting itu boe. Sekarang anak laki-laki pakai anting. Antingnya bukan cuma satu. Di atas lima. Naik ke kanan lima. Sampai ke alis satu. Ini bukan ngomong ngalor ngidul. Saya langsung ketemu di airport. Mau cap paspor di waiting room. Duduk di depan saya. Saya hitung antingnya 13. lima lima satu dua lima, lima, satu, dua. Sudah berapa? Dua belas. Yang terakhir ketiga belas di bibir. Nengok anting di bibirnya, malah bibir saya yang ngilu. Saya sangka orang barat, rambutnya pirang, antingnya banyak, ternyata hidungnya pesek. Yang diambil dari barat sampahnya, rambut gimbal. Gimana rambut gimbal? Macam sumbu kompor pakai celana sobek celana jin sobek pakai tato orang barat pakai tato kulitnya putih iki wes ireng pakai tato ya orang aku delok udah hitam pakai tato yang nggak kelihatan tatonya pakai tato warna lagi merah putih nggak nampak hitam semua Makanya jangan ke barat-baratan. Lalu kalau mau ikut barat itu yang diikut apanya? Bahasa Inggrisnya. Ini madrasah tadi saya tanya, Pak, di sini madrasah apa nih? Madrasah Aliyah, betul? Apa nama madrasahnya? Al Khairiyah, masya Allah. Khair artinya baik. Al Khairiyah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Pantesan kelihatan orangnya baik-baik semua. Al-Khairiyah. Nama itu adalah doa. Makanya orang mesti namanya baik-baik. Nama orang dulu kalau ada orang namanya nggak baik dirubah Nabi. Nama yang paling bagus kalau dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Nah, Saya jenenge Abdul Somad. Sudah ceramah setengah jam belum memperkenalkan diri dari tadi. Nama saya Abdul Somad, tapi mohon maaf nih Pak Yai, iki salah karena itu bacanya Mustri idrom syamsiah Abdus Somad. Tapi karena dari SD sudah terlanjur salah di ijazah Abdul Somad, maka kita lanjutkanlah kesalahan itu. Tapi yang mau buat nama akan datang Abdus Somad banyak ustadz payah ngapel namanya. Kalau nama saya mudah, nanti bapak ibu kalau sudah pulang ke rumah ada yang nanya, tapi sing ceramah siapa jenenge? Ustadz siapa ya? Mudah ingatnya, ingat aja. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Naiki wonge, Abdul Somad. Saya dari sekolah madrasah aliyah. Sama seperti adik-adik. Saya bukan pondok pesantren, saya dari madrasah aliyah Nurul Falah. Nurul artinya cahaya, falah kemenangan, cahaya kemenangan. Nama desanya Air Molek. Air molek itu dari bahasa Jawa. Mulek. Mulek artinya airnya mutar. Karena di situ ada sungai yang airnya mutar terus, maka disebut air mulek. maka air orang Melayu menyebut molek yang satu nyebut itu bahasa Melayu air molek karena airnya cantik airnya molek tanahnya busuk pekannya heran tapi ada juga yang menyebut dari orang Jawa karena yang membuka kampung itu orang yang berasal dari pulau Jawa karena banyak negeri-negeri wallahu alam yang jelas orang Jawa sudah menjadi bagian dari pulau Sumatera maka salah satu dari bupatinya pun Jawa terletak di Kabupaten Indragiri Hulu itu asal sekolah saya Indragiri Hulu sekolah Ustadz itu sekolahnya pondok pesantren bukan sekolah Pak Ustadz sekolahnya cabang gontor bukan sekolah biasa saya tinggal di asrama asramanya dari kayu Nanti bapak ibu kalau pergi ke air molek Indragiri Hulu Tengok sebelah kanan Ada istana kayu macam rumah hantu. Ah, itulah tempat asrama kami dulu. Nyamuknya banyak minta ampun. Tapi karena orang di asrama itu bau, nyamuknya sudah kenal. Ini nggak perlu lagi digigit. Dia sudah tahu ini darahnya pahit ini kata dia. Lalu kami sekolahlah di situ sampai akhirnya saya tamat dari madrasah aliyah. Lalu kemudian dapat berita Katanya Indonesia dapat beasiswa 100 orang. Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada beasiswa 100 orang. Sekolah gratis, SPP gratis, makan gratis. Akhirnya saya ikut tes. Jadi nggak mesti dari pesantren. Yang penting punya keberanian. Saya ikut tes. Sampai ke Medan. Tesnya nggak ada di Pekanbaru Tesnya jauh, Sumatera Utara. 10 jam naik bis, berangkat jam 5 sore sampai jam 5 subuh sampai di Medan ikut tes. Hari ini pendaftaran terakhir, Dek. Jadi saya nggak sempat baca kalau mau ikut daftar, kalau nggak mau pulang lagi ke Pekanbaru. Ikutlah saya ikut tes 100 soal bahasa Arab. Tengok soalnya Arab gundul semua. Nggak ada rambutnya, Gak ada sakal baris fatah doma kasroh Ona ono yang penting Arab gundul saya ikut saja tes saya jawab jawab jawab jawab setelah sebulan datang pengumuman. Waktu itu belum ada internet, belum ada SMS. Tahun 1998, 18 tahun yang lalu. Ini anak Alia sudah lahir apa belum? Wah, saya ikut tes, kalian baru belajar ngompol. 1998. Lalu kemudian keluar pengumuman 100 mahasiswa Indonesia yang lulus ke Mesir. Saya ikut baca pengumuman satu-satu. Saya baca dari nomor 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 90, 90, 90, 100. Enggak ada nama saya. Baca lagi, ulang lagi dari satu sampai seratus, tengok sampai ke bawah. Rupanya ada di ujung. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Maka jangan grogi. Alhamdulillah lulus berangkat saya tanggal 5 September tahun 1998 saya sampai ke kota bernama Kairo selama ini melihat sungai Nil di TVRI Ternyata sungai Nil indah Masya Allah Selama ini melihat kuburan Fir'aun Di koran, di majalah Nampak kuburan Fir'aun Batunya sebesar mimbar Beratnya dua ton Saya nggak ikut nimbang kata orang Di dalam itu ada makam Nggak bisa tegak berdiri Karena makam itu disusun Orang yang masuk ke dalam tidak sampai satu meter setengah harus nunduk masuk begitulah orang sujud kepada Fir'aun karena hormat kepada Fir'aun saya nggak mau sujud akhirnya karena nggak mau sujud nggak masuk karena kalau masuk harus nunduk makanya ibu-ibu kalau mau setiap rumahnya orang nunduk buatlah pintunya satu meter bupati pun kalau mau masuk nunduk ke dalam itu cerdasnya Fir'aun lalu kemudian setelah itu senang melihat kota Kairo yang katanya Parisnya Afrika. Oh, ini dia. Tapi begitu masuk kelas stres. Masuk kelas dosennya orang Arab. Bukunya bahasa Arab. Ngomongnya ngomong Arab. Masuk kelas. Yang bisa didengar cuman assalamualaikum. Yang lain yo kayak kumur-kumur. سيداتي وسادتي في هذه المناسبة السعيدة نتكلم عن قضية هذه الفلسطينية والذين تكلمون في هذا المساء نتكلم الشيخ فضيلة الشيخ الشيخ رمضان الوسيم الموتي. اوه بويكي ستريس بتاما masuk lokal ستريس takut mau pulang kampung malu wes kenduri motong kambing udah ngundang orang kampung masa pulang kampung malu mau terjun ke sungai Nil takut mati piye maka mau enggak mau harus belajar S1 saya selesaikan 3 tahun setengah 3 tahun 10 bulan selesai S1 habis itu saya lanjut lagi S2 SCG S loro betul S2 S loro habis itu saya lanjut S2 pergi tempat saya S2 namanya Maroko saya S2 dari Maroko banyak orang nanya Pak Ustadz dari mana? dari Maroko Maroko dekat dari Maroke Pak Ustadz apa hubungan Maroke sama Maroko? nih yang nggak ingat geografi saya kasih tahu Mesir habis Mesir Libya habis Libya Tunisia, habis Tunisia Aljazair, habis Aljazair Maroko, habis Maroko Samudra Atlantik, habis Atlantik Real Madrid, Barcelona. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Spanyol. Setiap musim haji kami pergi ke Makkah. Ibadah haji sambil kerja. Kenapa? Minta uang ke rumah malu Jangan minta uang Gaya metal Kalau ketemu orang sok barat Apa kabar lu? Habis duit Mbak Kayak iya ku oh, Mental apa iku? Jantan Gak minta uang Hari ini kalau saya ngasih pembekalan pada mahasiswa Adik-adik mahasiswa Kalian harus jangan minta uang Kenapa Ustaz berani ngomong? Karena saya kuliah 4 tahun S1 Gak pernah minta uang Sekalipun, sekalipun enggak. Pernah ngutang, sering. Itu. Jadi kalau ada utang sambil pergi, sambil kerja. Kerjanya apa? Macam-macam. Pernah ada tawaran kerja satu hari gajinya 50 real kali 3000 sama dengan 150 ribu. Wah, kehiki. 150 ribu. Saya tanya, kerjanya apa pak? Kerjanya mudah ngasih nasi kota. Cuman ngasih naik si kota. Iya. Gimana caranya? Ya ngasih, Wah enak ini. Cuman ngasih nasi kota 150 ribu. Iya. Oke saya masuk. Masuklah. Ternyata jamaah hajinya 10 kloter. Satu kloter 400 kali 10 4000 orang. Ah pantasan gajinya jadi kami kalau cerita masalah perjuangan luar biasa Namun minta uang gak pernah Akhirnya saya pulang ke Indonesia Saya pulang 1998 segala macam Mau pergi haji bukan seperti orang sekarang Semalam Pak Ustadz permisi ya kami mau pergi haji Wah enak suke akeh uangnya sampai ke Makkah tidur nang hotel kami naik bis dari Kairo naik bis 6 jam melewati gurun pasir sampai ke terusan Suez dari Suez naik kapal laut naik kapal laut enggak pakai kamar kenapa bayar kamar mahal maka di atas tiketnya 100 dolar kali 10 ribu 1 juta pergi pulang murah tapi nggak ada makan. Jadi makannya gimana? Dua hari dua malam nasi dimasak pakai minyak sapi. Masak pakai minyak sapi, airnya sedikit aja. Kenapa masak pakai minyak sapi? Supaya nggak basi dua hari dua malam. Kalau mau nasinya nggak basi, ah, masak pakai minyak sapi. Bungkus dalam, jangan pakai oh, daun pisang. Kalau pakai daun pisang busuk. Jadi pakai apa? Pakai aluminium foil. Bungkus. Kalau sudah satu hari, dijatuhkan seperti busi krik kalau dimakan jam 8 pagi laparnya jam 8 malam kalau di ronsen kelihatan nggak hancur nah, itu caranya kalau mau makan sekali sehari nggak lapar-lapar Jadi kalau cerita perjuangan adik-adik, wah, kalau cuman Pak Ustaz, ayo ceramah ke, ke Selat Panjang yuk. Tapi Selat Panjang ni jauh loh Pak Ustaz, belum ada apa-apanya dibandingkan kami naik kapal, belum lagi ditakut-takuti sama senior. Awas loh, nanti di Laut Merah tempat Nabi Musa nyebrang itu ombaknya besar. Ada sisa-sisa Fir'aun nang konon. Pas naik kapal saya takut. Pas pulang ditanya, lewat di Laut Merah. Iya, ada terasa ombaknya besar. Perasaan ombaknya besar terus dari awal sampai akhir. Oh, gitulah macam-macam dirasakan. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Empat tahun saya kuliah di Mesir. Sekalipun mbok emak saya nggak pernah bilang sayang. Nah, aku rindu sama sampean nggak pernah. Sampai terpikir di pikiran saya, jangan-jangan saya ini anak angkat. Saya pulang, setelah pulang punya anak, setelah punya anak rindu, sayang. Nek orang kepeto anak ewo, rindu pisan. Habis itu saya tanya emak saya, emak saya ini anak angkat apa anak kandung?" "Ya anak kandung." Kalau anak kandung kenapa dulu waktu saya kuliah dibiarin 4 tahun pergi? Karena kalau kamu tinggal di celah ketiak saya, kamu jadi hantu. Kamu nggak akan jadi orang, maka aku biarkan kamu pergi. Kenapa waktu aku kuliah dulu nggak pernah ngomong di telepon nak aku rindu sekalipun nggak pernah ngomong rindu kenapa karena kalau aku ngomong rindu nanti kamu pulang maka aku biarkan kamu ke sana jadi rindu sama saya rindu Gimana cara ngobatin rindunya? Aku cari anak yang hitam seperti kamu. Ada di kampung saya hitam, kurus kayak saya, aku dibelikan baju baru, dikasih uang, dipoto, dipegang kepalanya. Begitulah perjuangan seorang ibu ingin anaknya supaya jadi orang. Kalau tidak, saya ini bukan orang baik. Jadi kalau ada mahasiswa nantang-nantang saya, gaya pertentengan, ribut-ribut di lokal, saya ajak keluar kelas. Apa mau lo? Karena saya bukan anak papah, anak mama. Saya sekolah saya macam-macam. Sekolah sana, sekolah sana, pindah sana. Aliyah saya sampai tiga kali pindah. Pindah satu, bandel, pindah lagi, keluar, pindah lagi. Akhirnya saya nggak sekolah lima bulan. Karena menurut saya sekolah itu nggak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada. Untuk apa lagi sekolah? Akhirnya mak saya pusing. Gimana nih anak saya nggak sekolah? Kebetulan ada penceramah di kampung itu. Dia sedang ceramah, setelah ceramah diundang ke rumah, dikasih makan, dikasih minum, diajak ngobrol. Mak saya nanya, Pak Ustadz, ya. Ustadz ngajar ya, betul bisa masukkan anak saya sekolah bisa tapi langsung kelas 3 ora iso emang anaknya kenapa sudah pindah tiga kali wah sekolah kami nggak nerima anak yang bandel nanti sekolah kami rusak nama baiknya tolonglah Pak Ustadz masukkan anak saya oke saya lihat dulu mana anaknya saya datang dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki hmm masih ada sisa-sisa kebaikan. Nampaknya ini anak bisa ditolong. Akhirnya saya dimasukkan ke madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Selesai saya. Hari berganti, musim berubah, zaman berubah, musim berganti. Dibacakan. Berikut ini nama-nama Dewan Juri Musabah Tilawatil Quran seprovinsi Riau di Air Molek di Rengat Indragiri Hulu kepada seluruh dewan juri harap naik ke atas pentas karena akan dilantik oleh gubernur Provinsi Riau. Nama dewan juri, nama sebut. Surat berikutnya, nama dewan juri Haji Abdul Somad LCMA naik saya ke atas. Rupanya ustaz yang nolong saya dulu sedang di bawah berurai air mata. Dia sedih menengok saya. Begitu saya turun, saya dipeluknya langsung Ingat kau dengan aku nak? Ingat pak. Apa yang kau ingat? Kalau bapak tidak nolong saya, saya sudah jadi setan sekarang. Jadi anak-anak ini yang membentuknya siapa? Kita orang tua yang membentuk. Kenapa dia menjadi tukang tinju? Karena di rumah dia melihat bapak sama ibunya bertinju. Kenapa dia jadi garong? Kenapa dia jadi nakal? Karena masyarakat di lingkungannya ikut membentuknya. Makanya kalau bapak ibu sudah memasukkan anak sekolah setelah tamat alia, nanti mereka mau kuliah ke Jogja, mau kuliah ke Surabaya, mau kuliah ke Semarang, lepaslah mereka dengan bismillah. Nah, berangkatlah demi kau jadi orang. Jangan diajarkan yang tidak-tidak ini seorang jamaah anaknya sekolah ke pesantren nangis pagi nangis sore nangis malam nangis suaminya nanya oh my bojo bojoku sampean nangis iki dek opo anakku mas anak jangan kamu tangisi anak menang-menang sampean jangan nangis Anak kok nangis, ngamuk istrinya. Kamu enak aja ngomong begitu. Yang menghamilkan aku, yang melahirkan aku, yang menyusukan aku. Kamu kan cuma model flash disk aja. Aku yang melahirkan dia, bertaruh nyawa, bersimbah darah. Kamu enak aja. Wah, akhirnya si bapak ngamuk. Lebih bagus kita nangis sekarang kirim anak kita ke pesantren sekolahkan dia jauh daripada dia nanti menjadi pecandu narkoba daripada dia menjadi perampok daripada dia jadi pesina izinkan anak kita sekolah akhirnya istri saya berhenti nangis Pak Ustaz berhenti, berhenti setelah itu malah saya yang nangis artinya apa? perjuangan untuk membentuk anak luar biasa. Maka anak-anak kita ini hijau. Kalau hendak, ini pepatah Melayu. Pepatah Melayu, Bapak Ibu pasti paham. Kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Dari rebung, rebung itu bambu yang masih putih. Bagaimana cara membentuknya? Pakai kawat, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat gapura, Kenapa? Karena dia masih lem, lembut. Ini masih rebung, masih lembut. Tapi kalau dia sudah jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak patah, kepala kita pe dia patah atau kepala kita pecah. Do, ojo keluar malam ya. Biar saja mata-mata saya, urus saja mata kamu. Mau ditempeleng, tangan dia lebih besar dari tangan kita dia adalah api yang kecil kalau kita biarkan dia akan membakar hutan dan dia akan lebih berbahaya maka ibu yang anaknya masih bisa dibentuk bentuklah kalau sudah tak bisa lagi secara kekeluargaan tak juga mempan laporkan ke Pak Kapolsek saya ceramah was ceramah datang ibu-ibu Pak Ustadz saya mau nanya nih Pak Ustadz boleh? Boleh, ceramah ya boleh ditanya. Apa masalahnya? Tapi saya segan di depan orang banyak Pak Ustadz. Saya maunya empat mata boleh? Jangankan empat mata, tiga mata pun bisa. Siji loro telu. Nanti, opo masalahnya? Malu, malu kenapa? Anak saya, anaknya kenapa? Kenapa? Narkoba. Anak saya pecandu narkoba Pak Ustaz. Tolong doanya Pak Ustaz. Mau doanya? Iya, sebentar ya. Ambil pena sama kertas. Iya Pak Ustaz, ini doanya aneh. Doa apa Pak Ustaz? Tapi mau minta doa narkoba. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Bukan. Jadi apa Pak Ustaz? Ji, catat baik-baik. Yang di sini juga bisa mencatat. Ini dia 0812 685 06 458 0812 685 06 458 apa itu Pak Ustad? Nomor BNN Jadi maksud Pak Ustad telepon nomor ini akan dibuat skenario nanti anaknya akan ditangkap oh nangis ya, aku gak mau saya takut dia nangis suaminya datang nanti disangka saya pelecehan seksual jangan nangis pokoknya saya tinggal nomor kalau mau telepon kalau nggak mau pilihannya empat bodoh gila mati penjara pilih mana makin nangis lagi yowis eh, oh, aku ya pulang pulang bahasanya jawanya apa mulih saya selalu payah nyebut mulih apa lungo takutnya salah nah ne orang gelem ya aku mulih akhirnya saya pulang bulan depan saya datang lagi ceramah di situ pas saya ceramah eh wajah wajahnya wis sumringah cerah senyum saya datang ibu kok senyum kenapa alhamdulillah pak ustaz Alhamdulillah kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Ternyata anaknya ditangkap sesuai nomor yang saya kasih dibawa ke Bandung disekolahkan namanya rehabilitasi narkoba. Terakhir pas mau nyambut Ramadan anaknya sudah gendong anak. Pak Ustadz itu anak saya. Alhamdulillah. Makasih ya sudah nangkap anak saya. Jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Nasi sudah jadi tai ayam. Kalau jadi bubur bisa dipotong daun seledri, bawang goreng, ayam, tabur-taburkan, kasih kecap. Yummy. Ini sudah jadi tai ayam, tapi masih bisa untuk pupuk kandang. Tidak ada kata terlambat. Makanya tak ada jalan lain. Dulu dia waras. Itu otaknya rusak. Dulu kalau dia kepanasan gini. Gini. Tapi setelah dia kena ekstasi, masuk ke diskotik, dengar musik. Dia bukan gini lagi. Kipasnya dia kepalanya goyang. Otaknya sudah gila. Dia terus berapa lama tahan sampai mati. Akhirnya urat-urat kepalanya putus, mati. Bodoh, gila, mati, penjara. Awalnya bodoh. Putus urat kepalanya. Akhirnya gila. Apa gilanya? Istrinya mau masak, tabung gasnya hilang. Mana? Rupanya sudah dijual untuk narkoba. Bayangkan itu, luar biasa. Pas anak lahir, orang bawa Indomie, ada yang bawa kopi Torabika, ada yang bawa roti kuan, ada yang bawa macam. Begitu istrinya nengok di kamar, loh kok kuenya hilang? Sudah kujual arak tuku narkoba. Berawal dari apa? Berawal dari kecil, lem. Lem, saya datang ceramah ke Perawang. Bapak kepala desa ceramah Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anak kita. Jangan sampai jadi pecandu narkoba. Kenapa? Berawal dari ngelem. Beli lem, buka. Dulu ibu-ibu beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem panci. Sekarang lem malah dibuka, dihirup itu sikal bakal narkoba. Akhirnya ketika sudah rusak otaknya sambil mabuk sambil goyang-goyang dia nunjuk wajah Pak Kapolsek di Kecamatan Tualang. Saya gini, nanti tanya Pak Kapolsek Tualang sambil nunjuk. Ditendang sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, dia tetap juga bergoyang. Saya tidak takut Pak Kapolsek, yang saya takut Allah Subhanahu wa taala sambil mabuk ngomong begitu dia sudah tidak sadar lagi maka jagalah anak-anak kita tapi salahkah mereka mereka tidak selamanya salah yang salah itu adalah orang tua dan lingkungan mamin mauludin setiap anak yang lahir ila yuladu alal fitrah anak itu putih anak itu jernih anak itu fitrah anak itu kosong anak itu blank semurni Islam, fitratul Islam, anak itu sesuci Islam, diisi dengan merah, jadi teh, diisi dengan hitam, jadi bisa jadi kopi, bisa jadi bir hitam, diisi dengan hijau, sirup, terserah kita mau isi dengan apa. Alhamdulillah, ada madrasah aliyah al-khairiyah. Makanya mereka baik-baik semua pakai peci seperti peci Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Bajunya baju pramuka atau baju seragam itu. Artinya apa? Mereka ini tergantung kita mengasihi. Kasih uang, kasih uang, kasih cok, karet, kasih uang, kasih uang. Ternyata uang menjadi racun. Makanya ibu-ibunya nanya, ma, harap lungo nandi sampean. Harap lungo, pulangnya jam berapa? Pulangnya jam sekian, jalan sama siapa? Pulang sama siapa? Jalan jam berapa? Perginya kemana? Uang yang dikasih jangan diulur habis. Kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Anak laki-laki bengkaknya di kepala, anak perempuan bengkaknya weteng, wetenge wis Arab. Apa iku jenenge? Ini menjadi permasalahan. Ah, biar aja. Pak, saya bawa anaknya jalan-jalan dolan-dolan malam minggu ya. Jangan. Sekali jangan, saya katakan jangan. Sebentar aja pak, nanti jam 8, jam 9, wis pulang. Tidak, Datang boe, ya kasihlah pak, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nangke Nangkene sae. Nang kene rosaik. Maka bapak sama ibunya harus sepakat. Pak, ya. Bu, ya. Kita sepakat jaga anak kita ya. Oke bos. Jangan kasih izin ya. Tapi apa kita nggak merasa berdusta nih? Kita dulu rasanya lebih parah daripada ini. Ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Untuk menyelamatkan anak di masa akan datang, ibu mulutnya nggak boleh berhenti. Ini mulutnya berhenti ngomong. Gak boleh berhenti. Kenapa jilbabnya pendek? Kenapa nggak pakai baju kurung? Wah, saya senang dari ujung sampai ujung jilbabnya panjang. Jilbab tuh panjang. Tengok baju. Di Pekanbaru jilbabnya pendek. Nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang belakang pasrah tutup, yang di depan nggak rela. Buka dikit ada lagi namanya jilbab sakratul maut. Kainnya panjang, kain panjang dililit di kepala. Lilit satu, lilit dua, lilit tiga, lilit terakhir di leher. Nanti pas kondangan makan batuk. Wajunya kembang, jubah ramah aipama. Kalau sempat dia gini datang angin tempi laut terbang. Makailah jilbab seperti ini. Ah, beruntungnya anak-anakku dari Madrasah Aliyah Al Khairiyah jilbabnya panjang, terjaga. Ini pakai celana sempit, ujungnya kecil, masukkan pakai kresek. Sempit sampai-sampai itu pahanya menjerit. Tolong ini Gimana ini? Pak dokter sudah ngomong, jangan kasih anak perempuan pakai celana sempit karena celana sempit itu merusak peredaran darah karena darahnya tidak sempurna. Tapi orang kita memang sudah kadung ngomong biar sakit asal gaya. Saya pergi ke mall, saya lihat ada celana puluh ribu saja merek leasing mbak ini untuk anak-anak apa untuk mbok embok emak-emak ini untuk orang tua pak bisa juga anak gadis loh kok kecil sekali ini bisa melar pak bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa ini dari karet itu celana di Amerika itu dipakai untuk senam aerobik dalam ruang tertutup Di Amerika, di Barat Itu dipakai untuk senam di ruang tertutup Sampai di Pekanbaru Saya tidak tahu di sini Di Pekanbaru itu dipakai untuk orang ke pasar pagi Banyak tukang ayam salah potong Nek ndelok ini Apa ini? Oleh sebab itu, maka orang tua laki-laki punya istri, punya anak, punya adik, punya bojo. Kalau dia diam saja, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak menutup aurat, istrinya pakai celana sempit, diam saja. Maka orang itu disebut dayus. Dayus pakai D, dayus bukan G. Kalau G gayus. Gayus itu sing ngomong hari kini enggak bayar pajak apa kata dunia. Itu Gayus. Ini Dayus. La yadkhulul jannata Dayus. Tidak masuk surga Dayus. Sahabat bertanya, Dayus iku sopo kanjeng Nabi? Dayus iku sopo kanjeng Nabi? Apa kata Rasul menjawab? Allazi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tidak ada rasa cemburu tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya sedikit pun tidak ada rasa cemburu istrinya keluar rumah pakai baju you can see you sampean can iso si delok sampean iso delok ketiae bojo aku tidak ada rasa cemburu cuek saja kalau ditanya kamu enggak risih enggak tuh sampean aja yang risih Ini orang dayus tidak mencium bau surga padahal jarak dia dengan surga masih rata syahrin perjalanan masih rata mi'ata sana ser lima ratus ribu mi'ata alfi sana lima ratus ribu tahun perjalanan tercium baunya tapi dia tak mencium bau surga gara-gara apa tidak ada rasa cemburu maka selamatkanlah anak selamatkan istri selamatkan lingkungan sambung silaturahim jangan kelahi nyambungnya di mana Pak Ustadz di mas jangan nyambungnya di warung kopi Jangan nyambungnya di tepi pantai, nyambungnya di mana? Di masjid. Di masjid ngapain? Pengajian. Pak Camatnya luar biasa. Pak Camat ingin ngundang Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad bisa datang lagi? Insya Allah. Tadi saya jawab insya Allah. Emang Ustadz mau datang lagi insya Allah? Iya. Kapan? Bulan Agustus tahun 2017. Saya insya Allah sudah janji dengan Ustadz Ustadz uh, eh, uh, eh, Fauzi akan datang ke Oh, sokop akan pergi ke tempat suku akid itu kita jadwalkan panjang umur sehat badan bulan Agustus 2017 kenapa karena ini bagian dari dakwah mengajak ke jalan Allah tapi terus terang hari ini saya senang masjidnya penuh ramai laki-lakinya ada perempuannya ada inilah pesan-pesan dakwah datang ke mana ke masjid ke masjid untuk apa so sholat karena imam kalau sudah selesai mohon maaf imam kalau sudah selesai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah imam yang ngadap ke kanan nanti anaknya nanya ma ya itu imamnya kenapa ngadap ke kanan mungkin omahnya sebelah kanan imam ngadap ke kanan karena nabi miring ke kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi selesai sholat, dia miring ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah. Alap ngalap barokah sebelah kanan. Versi kedua, Nabi ngadap ke jamaah. Nah, ini hadis Bukhari. Nabi ngadap ke jemaah, Nabi nanya satu-satu. Azahirul fulan, azahirul fulan, sampean ora teko, sampean ora teko, sampean nek ora teko, nek uang salat nang omah, siapa yang salat di rumah, la u'arriqanna alaihim buyutahum, tak bakar rumahnya. Siapa yang salat di rumah, saya bakar rumahnya. Kalau sempat hidup Nabi sekarang, kalau kanjeng Nabi iku hidup saiki, urip Nabi akan membakar rumah bertambah titik api di provinsi Riau. Kenapa? Karena solat berjamaah tidak dilaksanakan. Alhamdulillah, masjid wis api, sajadah api. Saya solat di Pekanbaru. Ini bukan di desa, di Pekanbaru, ibu kota provinsi, di dekat pasar Sail, di belakang Masjid An Nur, terus ke belakang, sebelah kiri, Saya nggak mau sebut nama masjidnya menjaga kode etik jurnalistik. Sholat, selesai sholat, pegang kening, pasir. Nek opo pasir Pak Ustad, ora ono semen, ora ono karpet, kasar. Tapi masjid kita wapi tenan, karpetnya, keramiknya, malah keramiknya manjat ke dinding. Ini artinya rezekinya sudah melimpah ruah, bukan cuma lantai, bukan cuma karpet, sampai dindingnya pun setengah keramik, kaligrafi jati, ini lukisan, jamnya, masya Allah. Oleh sebab itu, maka ramaikan sholat berjamaah datang ke masjid solat berjamaah. Kenapa solat berjamaah di masjid? Karena kalau solat berjamaah di masjid, tumak ninahnya terjaga. Tumak ninah iku apa Pak Ustaz? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Itu namanya tumak ninah Walaupun satu tasbih Itu sudah tumak ninah Subhanallah ya Wa bihamdih tumak nina. Tapi kalau orang tidak ada tumak nina, seperti pohon bambu ditiup angin di tepi pantai. Allah, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. Nabi manggil, ta'al, ta'al. Kene, sampean kene. Panggil sama Nabi, Sini. Apa kata Nabi? Irji ila salatika fa kalam lam tusalli. Ulang salat lagi. sampaian salat meneh, salat meneh. Dia ulang salat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Panggil Nabi. Kene sampaian salat meneh. Ulang yang kedua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ulang lagi sampai tiga kali. Aku wis capek ya Rasulullah. piye iku salat salat sing bener iku piye ya Rasulullah kata Nabi iza aqamta kalau kamu tegak fastaqim qaiman hatta tatma'inna qaiman kalau tegak ada tumakninah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul abdi wa masyid dan min syai'in ba'du Allah ada tumaknina Allahu akbar subhanallah a'la bihati subhanallah a'la bihati subhanallah a'la bihamdi Allahu akbar rabbi firli wa rahmi wa jurni wa fa'li wa wa wa diulang sampai tiga kali irji ila salatik irji ila salatika irji ila salatika kenapa karena salatnya tidak sah karena tidak ada tumak Begitulah kata kitab-kitab fikih di antaranya fikih perbandingan mazhab ditulis Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid yang cantik, jamaahnya sudah bagus, karpetnya sudah bagus, tapi Nabi sebelum sholat nyuruh luruskan sholat Nabi tidak angkat takbiratul ihram sebelum sholat lurus. Sahur subuh, luruskan sop, fa inna tasbihatus subuh min tamami sholat. Lurusnya sop bagian dari kesempurnaan sholat. Nabi tak pernah angkat takbiratul ihram sebelum sholat lurus ujung tumit di tepi sajadah. Mana tepi sajadah? Alhamdulillah sajadahnya sudah cantik. Di tepi sajadah. Tumitnya rata, lurus. Jadi yang lurus itu ujung tumitnya lurus. Ada pun ujung kaki ya tergantung kaki masing-masing. Kaki panjang ya panjang. Kalau kaki pendek ya pendek. Jadi yang diluruskan itu tumitnya. Nah, setelah itu jangan ada celah. Apalagi celah sampai satu juta qadamun bi kaki dengan kaki bahu dengan bahu bahu rapat dengan bahu kaki rapat dengan kaki bahu kanan bahu kiri kaki kanan kaki kiri rapat apakah mesti nempel enggak mesti nempel karena ada orang yang nyaman nempel kalau dia nempel geli dia geser jangan nanti asal sudah rapat aja anda jelas satu rapat dah Nanti takutnya dia preman baru tobat, begitu digeser dia marah, nanti pijak. Nah, yang penting rapat. Satu halal tutup celah. Setelah lama lulus itu yang saya Nanti bapak ibu kalau ke Bengkalis tanggal 12 bulan 12 2012 tanggal cantik saya dewan juri di Bengkalis MTQ yang kemarin ikut MTQ di Bengkalis 12 bulan 12 2012 kami sholat di masjid Istiqomah nama masjid raya Bengkalis apa kata imamnya luruskan sok mandikan api pakai lagu Mbuh lagu apa itu bayati apa soba apa sikat luruskan sok matikan api bagus sampai sekarang saya ingat luruskan sok matikan HP. Maka sebelum sholat matikan HP. Jangan sampai sholat di dalam allah Akbar. Eh, melebu kayak racun. Bek kucing karong. Oh, oleh sebab itu maka dijagalah sholat ini. Saya sudah ceramah satu jam 15 menit dari mulai jam 2.15 sekarang jam 3.30 padahal di mana-mana saya ceramah paling 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml tanya yang selalu ikut ceramah saya ceramah Ustadz Abdul Somad 60 menit 600 ml tapi ternyata pengurus tahu dia tahu Ustadz Somad 600 ml dia tambah dua botol akhirnya 1 jam 15 menit kita asar di sini jam berapa Pak? Jam Tiga empat puluh, ah, Pas sepuluh menit lagi berwudu Tadi saya mau nengok-nengok Nanti kita ceramah di sana jam berapa Pak Camat? Sesuai dengan jadwal Pak Ustadz sekitar jam 2 jam 3. Saya sudah ah paling-paling jam 2 nanti jamaah di Sungai Cina pada ngantuk. Ah. Tapi dah yang delok dari tadi kanan kiri, ah pun tidak ada yang nguap. Tadi mau rencananya, saya mau cari-cari alasan. Karena saya sudah melihat ada dua orang yang nguap maka saya tutup pengajian saya. Dari tadi nggak ada yang nguap Jamaahnya tahan, malah ustadznya yang nggak tahan. Alhamdulillah, saya senang bukan main. Kenapa ustadz senang? Karena hati masyarakat yang menerima itu senang. Ceramah itu tergantung yang nerima. Kalau hatinya yang nerima susah, Ya ceramahnya pendek, singkat saja. Demikianlah ini saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selesai. 5 menit pulang. Tapi karena yang nerima senang, adik-adik yang sekolah senang, bapak ibu sekolah senang, pak camat, kapal kapal polsek, ibu-ibu pengajian, maka ini bersatulah. Jadi ustaz ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kesimpulannya apa? Silatuh Nanti kalau pulang, siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Isinya apa? Berapa lama dia ceramah? Satu jam 15 menit. Isi ceramahnya silaturahim. Cuman itu aja. Iya. Kok panjang sekali? Mbuh aku lah berdua apa itu. Allah Bapak Ibu bisa simpulkan. insya Allah yang punya internet kita bisa ketemu di HP. Tulis saja di situ www google.com Abdul Somad LC enter banyak ceramah sampai ketemu di internet di alam goib insyaallah internet itu alam goib nek wonge ora kepetuk enggak nampak orangnya kalau tulis nanti di situ Abdul Somad LC enter nampak ustaz pakai peci hitam pakai baju putih kurus itu saya kalau gemuk bukan saya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan Mohon maaf banyak tutur kata salah Maka saya hamba Allah yang do'if Abdul Somad mohon maaf Baik Saya diminta untuk ceramah satu jam lagi Tidak, bercanda Berdoa ada Pak Kiai, ada Pak Guru, ada Pak Ustaz, ada Pak Camat.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 berikan kami keselamatan dalam agama wa afiatan fil jasad sehatkan badan kami wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami wa barakatan fil rizqi berikan barokah dalam rezeki kami wa taubatan qablal maut berikan taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut berikan ampunan sesudah mati wa maghfiratan ba'dal maut Berikan rahmat dan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina. Ya Allah, ringankan kami fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al auladana wa banatina auladan salihin wa banatin salihah jadikan anak kami yang laki-laki ananda putri kami yang perempuan jadikan mereka soleh dan salihah ya Allah Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر Jauhkan negeri kami, bumi lancang kuning secara umum, negeri kami secara khusus, jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba, pertikaian.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 Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.